أرحب بإخوتي طلاب العلم في معهد أنصار السنة الحمد لله الصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Beliau mengatakan saya menyambut para penuntut ilmu di Ma'had Ansar Sunnah ini ونحمد الله عز وجل أن يسر لنا أن يسر لنا اللقاء أن يسر لنا اللقاء بكم مجددا. Dan semoga kita memuji Allah, memohon kepada Allah tabaraka wa taala semoga Ia memudahkan kita untuk pertemuan ini. Wasallu subhanahu wa taala an yu'allimana wa iyyakum ma yanfa'na. Dan kami memohon kepada Allah semoga Ia mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. tariqul ilmi ayyuhal ahibbah dan jalan menuntut ilmu itu wahai orang-orang yang aku cintai huwa tariqun lil jannah merupakan jalan menuju surga. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به له طريقا في الج... إلى الجنة Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan, di jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. والعلم الذي أثنى الله عز وجل عليه في كتابه وسنة نبيه هو علم الكتاب والسنة dan ilmu yang dipuji oleh Allah tabaraka wa taala di dalam kitabnya dan di dalam sunnah rasulnya adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal ilmu alladhi warathahu al-anbiya huwa ilmu al-kitab was-sunnah. Dan ilmu yang diwariskan oleh para ulama, para nabi adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. فأي ثناء تجده في الكتاب والسنة عن العلم فالمقصود به العلم الشرعي maka pujian apapun yang kalian temukan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah tentang ilmu maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Allah ja'ala ahlul ilmi humus syuhada dan Allah tabaraka wa taala menjadikan orang-orang yang berilmu itu sebagai saksi-saksi. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط Allah tabaraka wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Ia demikian pula para malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu وهذا العلم هو الذي ينفع صاحبه بعد مماته Dan inilah ilmu yang akan memberikan manfaat kepada pemiliknya setelah ia mati. فإذا مات العبد انقطع عن عمله إلا من ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka akan terputus darinya seluruh amalannya kecuali tiga, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهو علم ينتفع به. Yaitu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Wa amma ilmu ad-dunya Adapun ilmu yang berkaitan dengan perkara dunia wa min as-sinaati wa ghairihi seperti membuat sesuatu dan yang lainnya fahuwa ilmun in ihtasaba sahibuhu al-ajr kutiba lahu maka ia adalah ilmu yang apabila seseorang mengharapkan dengannya pahala maka akan dicatat untuknya pahala والعلم الشرعي لا يسمى علما شرعيا إلا إذا كان بفهم سلف الأمة dan ilmu syar'i tidaklah dikatakan ilmu syar'i kecuali dengan pemahaman para ulama umat ini. فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم أهل السنة Maka segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah menjadikan kami dan kalian termasuk dari ahlus sunnah. وثمرة العلم أيها الأحبة هو العمل dan buah dari ilmu itu wahai orang-orang yang aku cintai adalah amal fa al-ilmu bila amal huwa wabalun ala sahibihi wa hujjatan alayh maka ilmu tanpa amal akan menjadi bencana bagi pemiliknya fa azza wa jalla خلق هذا الخلق لعبادته maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk untuk beribadah kepadanya. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. ولن تعبد الله بما شرع إلا بالعلم Dan tidak mungkin Allah disembah dengan apa yang ia syariatkan kecuali dengan ilmu. Wala yusamma al-alimu 'aliman illa idza 'amila bi'ilmihi. Dan seorang yang berilmu itu tidaklah dikatakan sebagai orang yang alim kecuali apabila ia mengamalkan ilmunya. Qala al-Fudail ibn Iyad Fudail ibn Iyad berkata, "La yazalu al-alimu jahilan bima 'alim." Senantiasa seorang yang berilmu itu jahilan جاهلا بما علم senantiasa orang yang berilmu itu dianggap bodoh tentang apa yang ia ketahui حتى يعمل بعلمه sampai ia mengamalkan ilmunya فإذا عمل به كان عالما Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, baru dia dikatakan sebagai orang alim. ودرسنا أيها الأحبة معكم في هذه الدورة التي هي في نسختها العاشرة dan daurah atau pelajaran kita di daurah hari ini bersama kalian adalah jazallahu alqaimin 'alayha khaira semoga Allah tabaraka wa taala memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang mengadakan daurah ini huwa هو في كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام Muhammad bin Abdul Wahhab Pelajaran kita adalah kitab pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala نحن حينما ندرس كتبه ketika kita mempelajari kitab-kitab beliau Bukan kita mengagungkan personil beliau. Melainkan kita mengagungkan apa yang beliau datang dengannya. Beliau tidak datang membawa agama baru. وإنما دعا إلى ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم melainkan beliau mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam وهو توحيد الله سبحانه وتعالى yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala والكفر بما يعبد من دونه dan kafir kepada semua yang diibadahi selain daripada Allah فهو إن لم يأتي بهذا العلم علم التوحيد Dan beliau apabila tidak datang dengan ilmu tauhid, lakana musliman minal muslimin. Maka beliau hanyalah seorang muslim dari muslim-muslim yang lainnya. ahlus wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu la yu'azzimuna al-ashkhas li Tidak mengagungkan pribadi-pribadi seseorang karena personil mereka. Wa innama in kana 'ala al-huda melainkan apabila ia berjalan di atas petunjuk كان معظما من أجل ذلك maka ia dimuliakan karena hal itu فهؤلاء الذين ينبذون الشيخ بالوهابية وأتباعه maka mereka orang-orang yang menuduh beliau sebagai orang yang uh, menuduh beliau dengan wahabiyah dan selainnya هم لا يقصدون الشيخ بذاته mereka tidak menginginkan dengan hal itu personil syekh ولا يقصدون أتباعهم لأشخاصهم ولا يقصدون أتباعه dan mereka لأشخاصهم. tidak bermaksud ya menuduh atau mengejek pengikut-pengikut beliau وإنما يقصدون العلم والحق الذي جاء به melainkan yang mereka ejek itu adalah ilmu dan kebenaran yang ada pada beliau وهكذا من سبق Demikian orang-orang yang terdahulu. Yang mengejek dan membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka tidak membenci beliau karena pribadinya. Melainkan karena kebenaran yang ada pada beliau. وأهل السنة لا يعظمون ابن تيمية من أجل شخصه Sedangkan ahlu sunnah tidaklah memuliakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah karena pribadi beliau. وإنما لنصرة كتابه وسنة نبيه لنصرة كتاب الله وسنة نبيه melainkan dalam rangka membela kitabullah Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam وهكذا من سبق شيخ الإسلام من أهل العلم Demikian pula orang yang mendahului Syekhul Islam dari kalangan ahlul ilm. ahlus sunnah hinama yu'azzimun al-Bukhari maka ahlu sunnah ketika mereka mengagungkan al-imam al-Bukhari Laisa min ajli al-Bukhari nafsah. Bukan karena pribadi Imam Bukhari itu. وإنما من أجل أنه جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم Melainkan karena Imam Bukhari telah mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكان أصح كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله Sehingga kitab beliau adalah kitab yang terbaik setelah kitabullah. وهكذا الإمام مسلم Demikian pula al-Imam Muslim. وهكذا الإمام الترمذي Demikian pula al-Imam At-Tirmidzi. وهكذا جميع أئمة السنة Demikian pula semua imam-imam sunnah. لو لم يكونوا أنصار للسنة Kalau ka- bukan karena mereka membela sunnah, كانوا مسلمين لهم ما علي لهم ما للمسلمين maka mereka hanya kaum muslimin biasa. Bagi mereka apa yang diberikan kepada kaum muslimin. فهكذا العالم إذا مات يكون حيا بين الناس بعلمه Maka demikianlah seorang yang berilmu itu apabila ia meninggal, dia tetap hidup dengan ilmunya di kalangan manusia. ويحسن بنا أن نعرف تعريفا بسيطا بشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب Maka alangkah baiknya kami akan menyebutkan sedikit biografi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان Beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab ibn Sulaiman Al-Wahibi Al-Wahibi At-Tamimi At-Tamimi Kunyatuhu Abu Ali wa Abu Hussein. Kunyah beliau adalah Abu Ali dan Abu Hussein. Ulida rahimahullah Beliau dilahirkan Fi sanati alfin wa mi'a wa khamsata ashar Pada tahun 1115 Lahu minal awlad Ali Beliau memiliki anak yang pertama Ali wal Hasan wal Husain kemudian Al Hasan dan Al Husain wa Ibrahim Ibrahim wa Abdullah dan Abdullah wa Fatimah dan Fatimah Hafidh Al-Quran wa huwa dun al-ashira min umrih Beliau telah menghafal Al-Quran pada usia sebelum mencapai 10 tahun Kana bulughahu wa zawjahu wa umruhu 12 نعم Beliau uh, usia baliknya dan menikahnya pada ta- umur 12 tahun. Menikah pada umur 12 tahun. آه تتزوجون Nah, mau menikah? اللي عمره Untuk 12 يسوي كذا yang umurnya 12 angkat tangan. <laughs> Mana yang umurnya 12? صلى بالناس وهو في الثانية عشر Beliau mengimami manusia ketika beliau berusia 12 tahun. وصلى وصلى وحج بيت الله وهو في الس- وهو في وعمره في السنة الثالثة عشر Dan beliau telah melakukan haji ke Baitullah dalam keadaan usia beliau masih 13 tahun. رحل إلى مكة وإلى المدينة Beliau melakukan perjalanan safar ke Makkah dan ke Madinah وإلى البصرة dan juga ke Basrah, وإلى الأحساء juga ke daerah Al-Ahsa. من شيوخه Muhammad Hayat As-Sindi Di antara guru beliau adalah Muhammad Hayah As-Sindi. Wa Abdullah ibn Ibrahim Asif. Dan, dan Abdullah ibn Ibrahim Asif. Wa Abu. Wa man? Abu. Dan, dan ayah beliau. Tufi rahimahullah. Beliau wafat rahimahullah. Am 1206. Seribu pada tahun 1206. Wa umruhu 91. Dalam kondisi usia beliau 91. الشيخ رحمه الله تعالى Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala حينما بدأ دعوته ketika beliau memulai dakwahnya كانت الجزيرة العربية di jazirah Arab كثير ك- الجهل فيها منتشر dalam keadaan kebodohan tersebar di daerah tersebut. والشرك فيها منتشر Kesyirikan tersebar di daerah tersebut. والقبور فيها منتشرة Kuburan-kuburan tersebar di daerah tersebut. فكان الناس يتوسلون بهذه القبور Maka manusia bertawassul dengan kuburan-kuburan ini ويبنون عليها الأضرحة dan mereka membangun kuburan-kuburan tersebut. فقد كان هناك في نجد قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه Pada saat itu di Najd ada sebuah kuburan itu kuburan Zaid ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. وكان الناس يذهبون إليه لكشف الحاجات Manusia mendatangi kuburan tersebut untuk meminta kebutuhan-kebutuhan mereka. وكان هناك شجرة يزعمون أنها لحفظ الأبناء Dan di sana ada sebuah pohon yang mana manusia meyakini bahwa pohon tersebut bisa menjaga anak-anak. فكان إذا ولد لهم ولد Maka kalau mereka mendapatkan atau dilahirkan untuk mereka seorang anak, Maka mereka pergi dan menggantungkan Mereka menggantungkan kain di pohon tersebut. Agar anak tersebut selamat dari kematian. Dan di sana juga ada sebuah pohon yang mereka sebut pohon yang bisa menyebabkan lahirnya anak. وكان هناك شجرة يسمونها شجرة فحل الفحول Dan di sana juga ada sebuah pohon yang mereka sebut dengan fahlul fuhul. رجل الرجال Rajul rijal. يتبركون بها هذه الشجرة كانت المرأة إذا لم تتزوج تذهب إلى هذه الشجرة تقول يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل حلول الحول Baik, jadi pohon ini manusia mencari berkah darinya. Misalnya ada seorang wanita yang belum menikah, dia mendatangi pohon tersebut, kemudian dia panggil, Ya fahlal fuhul, berikanlah, anugerahkanlah kepadaku seorang suami. Maka demikianlah sebagaimana yang antum lihat kebodohan tersebar di jazirah Arab. dan di Makkah kubah li syekhs ismuhu Abu Talib. Terdapat kubah yang disebut dengan Abu Talib. Liqada'il hajat. Yang mereka yakini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. وكان في الطائف قبر ابن عباس رضي الله عنهما dan di Taif terdapat sebuah kuburan yaitu kuburan Abdullah bin Abbas وكان الباعة يستفتحون يومهم ويقولون على الله وعليك يا ابن العباس ماشي كان الباعة في الطائف يذهبون إلى القبر ويستفتحون الباعة الباعة الذين يبيعون تجار تجار يذهبون إلى القبر ويقولون على الله وعليك يا ابن العباس Baik, para pedagang datang ke kuburan tersebut dan mengatakan atasmu dan atas Allah dan atasmu wahai Ibnu Abbas. وكان البقيع الذي بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم Dan pe- pekuburan Baqi yang terdapat di samping Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أضرحة كله أضرحة وقبور على terdapat القبور kuburan-kuburan yang dibangun وكان قبر حمزة عليه ضريح dan kuburan Hamzah terdapat bangunan di atasnya. وهذا كما ترى كان الحال قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومناصرة الإمام محمد بن سعود Dan kondisi ini sebagaimana yang kalian lihat sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebelum adanya pertolongan dari Al-Imam Muhammad ibn Saud. فجاء الشيخ فخلص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد Kemudian Syekh datang, kemudian beliau memurnikan peribadatan hanya kepada Robnya para hamba. وناصره الإمام محمد بن سعود dan beliau dibantu oleh Al-Imam Muhammad ibn Su'ud. فأنت إذا رأيت من ينبز الشيخ محمد بالوهابي Maka Apabila kalian melihat ada orang yang mengata-ngatai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabi, imma jahila, maka engkau akan dapati orang itu imma dia seorang yang bodoh, mulabbasan alaih, tersamarkan perkara ini baginya, wa imma min ashabi haula almutawassiluna bil quburi was salihin. Atau bisa jadi dia termasuk dari golongan orang-orang yang berwasilah bertawassul dengan kuburan-kuburan dan orang-orang saleh. Wadarsun nawaqid muhimmun jidda. Dan mempelajari pembatal-pembatal keislaman itu sangat penting. Wadarsun nawaqid islam Maka pelajaran pembatal-pembatal keislaman al-maqsud min dirasatihi. Tujuan dari mempelajarinya huwa al-hifadhu ala tauhidil muslim adalah untuk menjaga tauhid seorang muslim. فالنقض ضد الإبرام النقض ضد الإبرام ضد الإحكام Maka pembatal an-naqd yaitu pembatal lawan dari al-ihkam, penetapan. فمعنى نواقض الإسلام Jadi makna nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman هو الخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر yaitu keluar dari Islam menuju kepada kekufuran. فنحن حينما ندرس نواقض الإسلام لا من أجل تكفير المسلمين Maka kita ketika mempelajari pembatal-pembatal keislaman bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin, وإنما من أجل الحفاظ على توحيدنا melainkan untuk menjaga tauhid kita و- وت- وال- والتحذير dan memperingatkan بما يفسد التوحيد dari perkara-perkara yang dapat merusak tauhid وتحذير الناس مما يفسد هذا التوحيد dan memperingatkan manusia dari perkara-perkara yang bisa merusak tauhid ini. لا إله إلا الله الشيخ حينما ألف هذه النواقض Dan Syekh yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menulis kitab Nawaqidul Islam ini, لم يقصد حصرها beliau tidak bermaksud untuk membatasinya. فهذه النواقض العشرة Sepuluh pembatal yang akan kita pelajari ini ليست هي كل النواقض bukan merupakan seluruh pembatal keislaman. فقد جمع أهل العلم ما يقارب 400 ناقض Sekelompok ahlul ilm telah mengumpulkan hingga mencapai empat arba'umiyah, نعم 400 pembatal keislaman. ولكن الشيخ قا- جمع أخطرها وأهمها وأكثرها وقوعا Dan akan tetapi Syekh di sini membahas yang paling berbahaya, yang paling penting dan banyak terjadi. وقد قال حذيفة رضي الله عنه Sungguh telah berkata Hudzaifah radhiyallahu an كما في البخاري sebagaimana dalam kitab Al-Bukhari كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang kebaikan sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir keburukan itu menimpa diriku fanawaqidul islam jadi pembatal-pembatal keislaman itu idza dakhalat kalau muslim kalau telah menjangkiti seorang muslim kanat kanawaqid maka dia sama seperti pembatal wudu إذا دخلت على المتطهر apabila menjangkiti orang yang telah bersuci. فينبغي الحذر من ذلك فينبغي الحذر من ذلك Maka seyogianya berhati-hati dari perkara tersebut. وهؤلاء و- والناس مع هذه النواقض Dan أصناف dan manusia berkaitan dengan pembatal-pembatal ini terbagi beberapa kelompok. Minhum man gala. Di antara mereka ada yang hulu, melampaui batas. Wa kaffara nasa bima lam yuridhu Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab. Sehingga mereka mengkafirkan manusia dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa fahiman nawaqid fahman khati'a. Dan dia memahami pembatal-pembatal ini dengan pemahaman yang salah. وهؤلاء هم الخوارج dan mereka itu adalah kelompok khawarij وليس العيب وليس العيب في في هذه النواقض jadi yang tercela bukanlah pembatal-pembatal keislaman ini وإنما العيب في أفهام هؤلاء melainkan yang tercela adalah pemahaman-pemahaman mereka فأهل البدع يستدلون بالكتاب والسنة Ahlul bid'ah. Fa ahlul bid'ah yastadilluna bil kitab was sunnah. Maka ahlul bid'ah pun mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan sunnah. Fal aibu fi istidlalihim wa afhamihim. Maka yang tercela adalah cara mereka mengambil dalil dan pemahaman mereka. Wal kitab was sunnah munazzah an hadhihi al afham. Sedangkan Al-Qur'an dan As-Sunnah disucikan dari pemahaman-pemahaman yang salah ini. فمن باب أولى أن يفهمون كلام أهل العلم فهما سقيما maka yang lebih pantas bagi mereka adalah apa sih? فمن باب أولى أن يفهمون كلام أهل العلم فهما سقيم maka pantas mereka memahami perkataan ahlul ilm dengan pemahaman yang salah. وطائفة أخرى dan kelompok yang lain اتهموا الشيخ بأنه من أهل التكفير mereka menuduh Syekh, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa beliau termasuk dari orang yang suka mengkafirkan. Min ajli fahmi al-khawarij lihadhihi nawaqir. Karena pemahaman orang-orang khawarij terhadap pembatal-pembatal ini. Wa ta'ifatun la تميعت حتى أنها لا ترى اليهود nasara kuffar. dan di antara mereka manusia ada yang tidak terbedakan sehingga mereka tidak melihat Yahudi dan Nasrani. Dan pembatal apapun yang dilakukan oleh seseorang dan tertetapkan padanya syarat-syarat pembatal ternafikan darinya faktor-faktor yang menghalangi maka menurut mereka tetap tidak kafir. Wafak Allah ahla sunnah dan Allah telah memberikan taufik kepada ahlu sunnah وفهموا هذه النواقض وفهموا هذه النواقض dan mereka memahami pembatal-pembatal ini وفق الكتاب والسنة sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah وفق الأدلة الصحيحة sesuai dengan dalil-dalil yang sahih وفهم السلف الصالح dan sesuai dengan pemahaman para salafus saleh وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة dan di atas aqidah ahlu sunnah wal jamaah وقبل الشروع في أول ناقض sebelum kita memulai pembatal yang pertama هناك قواعد كلية di sini ada kaidah umum من القواعد di antara kaidah tersebut أن يا أحب من ثبت إسلامه بيقين bahwa orang yang tertetapkan keislamannya dengan keyakinan la yantaqilu min hadzal yaqin illa biyaqin dia tidak akan berpindah dari sesuatu yang diyakini ini kecuali dengan perkara yang diyakini pula fala majala lisyak maka tidak ada tempat bagi keraguan faman thabata wa dakhala al-islam biyaqin maka siapa yang masuk ke dalam agama Islam dengan yakin لا ينتقل إلى هذا اليقين لا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله maka ia tidak keluar dari keyakinan ini kecuali dengan suatu yang diyakini pula فلا يكفر المسلم ومن ارتكب شيء بالشك maka tidak فالشك ليس له مكان في التكفير maka kondisi ragu tidak memiliki tempat di dalam mengkafirkan orang lain. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Man thabata imanahu biyaqin" Siapa yang tertetapkan keimanannya dengan suatu keyakinan, lam yuzal dzalika anhu lam yuzal dzalika anhu bisyak maka tidak dicabut keimanan itu darinya dengan keraguan wa qala syekhul islam ibnu taimiyah rahimahullahu taala Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط tidak boleh bagi seorang muslim mengkafirkan muslim yang lainnya meskipun ia melakukan kesalahan حتى تقام عليه الحجة hingga ditegakkan atasnya hujjah وتبين له المحجة dan dijelaskan baginya hujjah tersebut. ومن ثبت إسلامه بيقين maka siapa yang tertetapkan keislamannya dengan yakin, lam yuzal anhu bisyak. Maka tidak dicabut hal itu darinya dengan suatu yang diragukan. Bal la yazul illa ba'da hujjah. Bahkan Islam itu tidak hilang dari dirinya kecuali setelah ditegakkannya hujjah. Wa syubhah dan dihilangkannya perkara-perkara yang samar. والدليل على ذلك Dalil yang menunjukkan hal tersebut حديث أسامة hadis Usama بن زيد رضي الله عنه hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu حينما أدرك ذاك الرجل الذي ما ترك مسلما إلا وقتله Ketika ia melihat seseorang laki-laki yang laki-laki ini tidak melihat seorang muslim kecuali dia membunuhnya. فأدركه هو وأنصاري Huwa wa فأدركه فأدركه أسامة وأنصاري أدرك ذلك الرجل في غزو Maka Usamah dan temannya menjumpai orang ini. فلما تمكنا منه وأرادوا قتله قال لا إله إلا الله Tatkala Usamah bisa membunuhnya, dia mengatakan la ilaha illallah. فتوقف الأنصاري عن قتله Maka orang seorang laki-laki Ansor itu berhenti dari membunuhnya. Itu tidak jadi membunuhnya. Fakatalahu Usamah radhiyallahu an. Lalu Usamah membunuh laki-laki tersebut. Fadhahaba wa sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pergi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Usama, wahai wahai Usama, aqtaltuhu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh laki-laki tersebut setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Faqala Usama ya Rasulullah, qalaha muta'awwidha. Kemudian Usama menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengatakan la ilaha illallah hanya untuk berlindung." فكرر له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, "Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah?" فقال أسامة فما زال يكررها رسول الله حتى تمنيت حتى تمنيت أني لم أسلم إلا بعد ذلك Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi perkataannya sampai-sampai aku berangan-angan tidak masuk Islam kecuali setelah itu. فدعوة إلى التأمل إلى هذا الحديث معشر طلاب العلم Maka perhatikanlah hadis ini wahai segenap penuntut ilmu. رجل كان على الكفر Laki-laki yang dibunuh tadi di atas kekufuran وكان في غزو dan di dalam peperangan. وأثخن في المسلمين Askhana. وقد وقد وأكثر في قتل المسلمين Dan banyak membunuh kaum muslimin. ثم حينما أدركه أسامة والأنصاري Kemudian ketika Usamah dan seorang laki-laki Ansor menangkapnya, قال لا إله إلا الله dia berkata la ilaha illallah. فشبهة أنه قالها متعوذا أو خائفا قائمة Maka terjadi perkara yang samar, bisa jadi dia mengatakan la ilaha illallah karena untuk berlindung atau takut. والشك في حاله قائم Dan keraguan terjadi di dalam hal ini. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله Dengan kondisi yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah?" فكيف بمن قال لا إله إلا الله ودخل الإسلام وظهر منه الإسلام فكيف يكفر بالشك Lalu bagaimana dengan seorang yang telah masuk Islam nampak darinya keislaman bagaimana ia dikatakan kafir dengan suatu hal yang ragu Nabi SAW atabahu min ajli hadhihi kalimah lati qalaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mencelanya, mencela Usamah karena kalimat la ilaha illallah ini. وهي أعظم كلمة Dan dia adalah kalimat yang paling agung. فال فالعبد يدخل إلى دائرة الإسلام بالنطق بالشهادتين Maka seorang itu dinyatakan masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan kalimat syahadatain. فمن ثبت دخوله في الإسلام Maka siapa yang telah tertetapkan ia masuk ke dalam Islam, la yukaffar bil syak maka dia tidak dikafirkan dengan keraguan wa aslu hadzal bab hadis Usama dan dasar permasalahan ini adalah hadis Usamah tadi wadah jelas al-qaidah tsaniyah kaidah yang kedua kullu naqidhin setiap pembatal yahtamilu fihi at tafsil terkandung di dalamnya perincian la yajuz itlaq al-qaul bitakfir bihi. Tidak boleh secara mutlak mengkafirkan hanya karena pembatal tersebut. Falaysa kullu naqid irtakabahu al-'abd mubasharatan kafir. Maka tidak setiap pembatal yang dilakukan oleh seorang langsung kita katakan orang itu kafir. فبعض النواقض فيها تفصيل. Maka sebagian pembatal keislaman itu ada perinciannya. Wadah? Jelas? ثالثا Yang ketiga, لا ينتقل الوصف أهل السنة والجماعة أولا يفرقون بين الوصف بالفعل ووصف الفاعل ahlu sunnah wal jamaah itu membedakan antara mensifati perbuatan dengan pelaku. فأهل السنة والجماعة حينما يقولون Maka ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka mengatakan Man fa'ala man fa'ala dzalika faqad kafar. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu, sungguh dia telah kafir. La yalzam minhu anna man fa'alahu naqul huwa kafir. Tidak mesti orang yang melakukan perbuatan itu langsung kafir. Fafarqun baina wasfil fi'li wa farqun baina wasfil fa'il. Maka ada perbedaan antara menyifati perbuatan dengan menyifati pelaku. Wala yantaqil al-hukm من الوصف بالفعل إلى وصف الفاعل إلا بشروط Dan tidaklah berpindah hukum terhadap suatu perbuatan kepada yang melakukan kecuali dengan syarat-syarat. يعني متى يصف من من وقع في الكفر أنه كافر Yaitu kapan orang yang terjatuh di dalam kekufuran itu dikatakan kafir. أولا العقل Yang pertama orang tersebut berakal. ثم البلوغ Yang kedua orang tersebut telah mencapai usia balik. وهو التكليف أن يكون مكلفا Yaitu dia adalah seorang yang mukallaf. وثبوت أن هذا القول أو الفعل كفر Dan tertetapkan bahwa ucapan yang diucapkannya atau perbuatan yang dilakukannya memang kekufuran. بمقتضى دلالة الكتاب والسنة Sesuai dengan tuntutan Al-Quran, dalil Al-Quran dan Sunnah. Wabulugh al-hujjah. Dan sampainya hujjah kepadanya. Ma ma'na bulugh al-hujjah? Apa arti sampainya hujjah? Ma ma'na bulugh al-hujjah? Apa artinya sampai hujjah? As'alkum. Saya bertanya kepada antum. Man ya'rif ma ma'na bulugh al-hujjah? Siapa yang tahu apa makna sampainya hujjah? Qal yani yuballag bil adillah. Yani qala yuballag bil adillah. Yani naqulu al adillah. الآن أنا لو أتيت إلى إندونوسي أو أي أحد لا يعرف اللغة العربية وسردت له أدلة الكتاب والسنة Misalnya saya datang ke Indonesia atau orang yang tidak paham bahasa Arab, kemudian saya sampaikan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah بالعربي dengan bahasa Arab. Hal hadza uqimat alaihi hujjah? Apakah telah sampai hujjah kepadanya? Nah, qala lam. Ah, fala budda min fahmi hujjah. Jadi harus paham hujjah tersebut. Falaysa kull man balaghahu al-Qur'an thumma yaqa' bi mukaffir naqul annahu kafir. Jadi tidak semua orang yang sudah sampai kepadanya Al-Qur'an kemudian terjatuh dalam kekufuran langsung dikatakan dia kafir. Walaysa kull man balaghathu as-sunnah dan tidak semua orang yang sampai kepadanya sunnah jatuh di dalam perkara yang bisa membuatnya kafir kita katakan langsung dia kafir hatta yafhama kalam Allah wa muradahu wa kalam Rasulillah wa muradahu hingga ia memahami firman Allah dan maksud dari firman Allah dan sunnah Rasulullah dan maksud dari sunnah tersebut dan hilang darinya perkara-perkara yang samar أيضا من الشروط انتفاء مانع التكفير Di antara syarat adalah ternafikannya faktor-faktor yang bisa menyebabkan seorang dikafirkan. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع Maka haruslah terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya faktor-faktor yang menghalangi. فانتفاء مانع التكفير قد يكون بعدم فهمه للحجة Di antara hal atau faktor yang bisa menghalangi dia dikafirkan adalah mungkin ia tidak tidak memahami hujjah وقد يكون dan bisa jadi بالإك... الإنسان مكره dia dipaksa. وهنا أي مانع شرعي يعذر به الإنسان فهو مانع للتكفير Maka semua faktor yang menghalangi dari seorang itu dikafirkan, maka dia adalah penghalang-penghalang dari mengkafirkan seseorang. والنواقض تكون على أربعة أقسام Dan pembatal-pembatal itu terbagi menjadi empat bagian. نواقض تتعلق بأعمال القلوب Pembatal-pembatal yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. ونواقض تتعلق بالأقوال pembatal keislaman yang berkaitan dengan ucapan-ucapan. bil dan pembatal keislaman yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. dan pembatal-pembatal yang berkaitan dengan keraguan. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب mengatakan الله تعالى semoga Allah merahmati beliau الرحمن الرحيم اعلم أن من نواقض الإسلام إيش عندك نوا... من ولا لا أن نواقض اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض ketahuilah bahwa pembatal keislaman itu ada sepuluh. في نسخ أخرى اعلم أن من نواقض islami عشرة. Di dalam naskah yang lain ketahuilah bahwa termasuk dari pembatal Islam ada sepuluh. fi durar الدرر الثانية. Sebagaimana dalam kitab Durar Ats-Tsaniyah. فهذا يدل على أن شيخ Islam Muhammad Abdul الوهاب ma qasad أنها hiya faqat عشرة. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak bermaksud membatasi sepuluh ini saja. اعلم أن من نواقض الإسلام Karena, عشرة karena beliau mengatakan, ketahuilah termasuk dari pembatal keislaman ada sepuluh. والشيخ كثيرا ما يبدأ كتبه بكلمة اعلم Dan seringnya Syekh memulai kitab-kitab beliau dengan kalimat i'lam, ketahuilah. وهذا يدل على أن ما سيأتي يجب تعلمه maka ini menunjukkan kepada kita bahwa yang akan dijelaskan wajib untuk dipelajari. Wa anna ta'allumahu fardhu 'ain. Dan bahwa mempelajari itu hukumnya wajib bagi setiap individu. Wa yadullu 'ala anna ma sayati amrun 'azim. Dan menunjukkan bahwa apa yang akan beliau jelaskan adalah perkara yang besar. Qala al-awwalu asy-syirku fi ibadatillah. Beliau berkata yang pertama adalah melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به Dan dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dari mempersekutukannya ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki بدأ الشيخ رحمه الله تعالى Syekh rahimahullahu ta'ala memulai بدأ بأول ناقض Memulai dengan pembatal yang pertama وهو أعظم ذنب عصي الله به dan dia adalah dosa yang paling besar yang Allah didurhakai dengannya وهو الشرك بالله yaitu mempersekutukan Allah والشرك dan syirik itu huwa ta'rifuhu definisinya adalah arrafahu ahlul ilmi bi'iddati ta'rifat disebutkan oleh para ulama dengan berbagai macam definisi wa in ikhtalafatil alfaz meskipun lafaz-lafaznya berbeda fal ma'na wahid namun maknanya sama fasyirku huwa kullu haqq huwa sarfu kullu haqqin min huquqillah maka syirik adalah li ghairillah sarfu sarfu kullu haqqin min huquqillah lighairihi yaitu memberikan setiap hak dari hak-hak Allah kepada selain Allah atau musyarakatahu lighairihi sama di dalam menunaikan hak tersebut kepada selain Allah fahuwa syirkun billah maka itulah syirik kepada Allah sarfu syai'in min khasa'isillahi lighairillah memperuntukkan kekhususan-kekhususan bagi Allah kepada selain Allah kullu ibadah maka semua ibadah yutaqarrab biha ila Allah yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah surifat li ghairihi diperuntukkan kepada selain Allah atau asyraka Allah ghairahu atau disamakan Allah dengan selainnya dalam hal itu fahuwa syirkum billah maka itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah qala asyirku fi ibadatillah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah kaifa na'rif al-ibadah bagaimana kita mengetahui ibadah كلنا نعرف تعريف العبادة الذي عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية kita semua mengetahui definisi ibadah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه Ia adalah sebuah nama yang mencakup semua hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. من الأقوال والأعمال Berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan Al-zahirah wal batinah. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Fakullu ibadah. Maka semua ibadah sumiyat ibadah. Disebut dengan ibadah. Dakhala fiha syirk. Masuk ke dalamnya syirik. Kanat fasidah. Maka ibadah itu menjadi rusak. Wasahibu, wasahibuha. Dan pelakunya intaqala min al Islam ila al kufur. Telah berpindah dari Islam kepada daerah kufur. Mal farqu bain asy syirk wal kufur? Lalu apa perbedaan antara syirik dengan kufur? Huna qala asy-syirk, fa hal yadkhul al-kufur? Huna qala asy syirk fi ibadatillah. Di sini beliau mengatakan melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Wa yadkhul fi dzalika al-kufur masuk di dalam kesyirikan, kekufuran. Faman farqu baina syirki wal kufur? Jadi apa perbedaan antara syirik dengan kufur? Kullu kufrin huwa syirik. Setiap kekufuran itu dikatakan syirik. Walaysa kullu syirkin huwa kufur. Namun tidak semua kesyirikan dikatakan kekufuran. Fasabbullahi wa rasuluh kufur mencela Allah dan Rasulnya merupakan kekufuran. Wariddatun anil Islam dan murtad dari Islam. لكنه ليس- لا يسمى شرك Namun ia tidak disebut dengan kesyirikan. الاستهزاء بدين الله كفر Mencela agama Allah itu adalah kekufuran. ولا يسمى شركا Namun tidak dikatakan kesyirikan. وعبادة غير الله كالذبح والنذر لغير الله Sedangkan beribadah kepada selain Allah seperti menyembelih, menyembelih dan bernazar untuk selain Allah يسمى شرك dikatakan syirik ويسمى كفر dan juga dikatakan kekufuran. فليس كل كفر هو شرك Jadi tidak semua kekufuran itu kesyirikan, وكل شرك هو كفر namun semua kesyirikan pasti kekufuran. فالذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى هو الشرك به Maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala itu adalah mempersekutukannya. فمن مات على الشرك والكفر Maka siapa yang meninggal dunia di atas kesyirikan dan kekufuran, lam yakun taht masyiatillah azza wa jalla wa huwa annahu qad yaghfir lahu. Maka ia tidak berada di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala yang berarti mungkin Allah mengampuninya. Wal jannatu haramun alaihi dan surga haram baginya. وليس له في الآخرة إلا العذاب Maka tidak ada bagian untuknya di akhirat kecuali azab. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به Allah ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya, namun Ia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. والله عز وجل Dan Allah azza wa jal قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة mengatakan sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga ومأواه النار وما للظالمين من أنصار dan tempatnya adalah neraka dan orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong. فهذه الآية قد أوردها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب maka ayat-ayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu azza wa jalla qad qala lil anbiya wa hum afdalul khalq. Allah tabaraka wa taala telah mengatakan kepada para nabi dan mereka adalah sebaik-baik makhluk. Wa hum ab'adun nasi 'anil syirki billah. Dan mereka adalah manusia yang paling jauh dari mempersekutukan Allah. Faqad dzakara Allah ar-rusula fil Qur'ani katsiran. Allah telah menyebutkan para rasul banyak di dalam Al-Qur'an. فقد ذكر نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق من telah menyebutkan Nuh ويعقوب وداود وسليمان يعقوب داود dan سليمان وأيوب ويونس ويوسف وموسى أيوب يونس يوسف dan موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى هارون زكريا يحيى dan عيسى وإلياس وإليسع ولوط إلياس إلياس dan لوط ثم أبرأ Kemudian Kemudian Allah memerintahkan untuk mengambil petunjuk dari mereka. Kemudian Allah berfirman tentang mereka, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka itu para nabi tadi melakukan kesyirikan, maka hapuslah semua apa yang mereka amalkan. والله عز وجل قد قال لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك Allah tabaraka wa taala berfirman, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Kalau engkau mempersekutukan Allah, maka akan hapuslah amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. ثم قال الشيخ ومنه الذبح لغير الله Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, di antara ibadah itu kesyirikan itu adalah menyembelih menyembelih untuk selain Allah. كمن يذبح للجن أو للقبر Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. الشيخ هنا ذكر مثال Syekh di sini menyebutkan contoh. واختار الذبح لغير الله سبحانه وتعالى Dan beliau memilih sebagai contoh menyembelih untuk selain Allah لكثرة وقوعه بين الناس karena ini sering terjadi di tengah-tengah manusia. والذبح عبادة لله سبحانه وتعالى Dan menyembelih adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. ما الدليل على أن الذبح عبادة Apa dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah ibadah? آه. Ah, mat dalil. Tafadhal. أحسنت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين ونسكي المراد به الذبح والعبادة Dalilnya adalah katakanlah wahai Muhammad sungguhnya inna salati wa nusuki salatku dan sembelihanku dan an-nusuk di sini maknanya adalah sembelihan. وأيضا قوله تعالى فصلي لربك وانحر Demikian pula dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah, maka salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah. فقرن الله عز وجل الذبح بالصلاة Maka Allah di sini menggandengkan menyembelih dengan salat. فدل على أنهما عبادتين Maka ini menunjukkan bahwa keduanya adalah ibadah. دل على أنهما عبادتان لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفهما لغيره Maka itu menunjukkan bahwa keduanya adalah peribadatan untuk Allah tabaraka wa taala dan tidak ditujukan kepada selain Allah. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. واللعن هنا المراد به الإبعاد والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. Dan laknat di sini maksudnya adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa taala. والمراد بالإبعاد والطرد dan yang dimaksud dengan dijauhkan dan diusir الإبعاد الكلي yaitu dijauhkan والطرد الكلي من رحمة الله سبحانه وتعالى dijauhkan selama-lamanya dari rahmat Allah tabaraka wa taala فهناك أمران مهمان maka di sini ada dua perkara yang penting الخلود في النار kekal di dalam neraka إذا ذكر بالقرآن خالدين فيها أبدا apabila disebutkan dalam Al-Qur'an mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya هناك خلود أبدي di sini ada kekal yang selama-lamanya وهناك خلود المراد به المكث الطويل dan di sana ada yang dimaksud dengan kekal yaitu tinggal dengan waktu yang lama. فالمسلم إذا دخل النار Maka seorang muslim apabila ia masuk ke dalam neraka فالمراد بالخلود الذي يأتي في الكتاب والسنة Maka yang dimaksud dengan kekekalan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-murad fi haqqihi al-khulud al-murad bihi al-muktha tawil. Yang dimaksud dengannya kalau untuk orang Muslim adalah tinggal dalam waktu yang lama di neraka. Wa ammal kafir Ada, pun orang kafir. Fal-murad bihi al-khulud al-abadi. Maka yang dimaksud dengan kekal di sini adalah kekal untuk selama-lamanya. Wadah. Jelas? كذلك الدخول Demikian pula masuk. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan tali silaturahim. هل قاطع الرحم لا يدخل الجنة Apakah maksudnya orang yang memutus hubungan tali silaturahim tidak akan masuk surga? آه خليهم يجاوبوا Ah. Apakah tidak masuk surga seorang yang memutus? Qal yadkhul. قال لا يدخل الجنة كيف Nabi mengatakan la yadkhul, tidak masuk. Kif? كيف قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة وأنت تقول يدخل <laughs> Nabi mengatakan tidak masuk. آه من يجيب من يجيب Siapa yang jawab? ترى المدارسة تثبت العلم Mudarasah itu akan menguatkan ilmu. مم. Qala ba'da yu'adzab. أحسنت أحسنت Ahsanta. المراد به ليس دخولا أوليا Yang dimaksud dengannya adalah bukan bukanlah masuk awalnya, أيوة ليس دخولا أولي يعذب ثم يدخل النار yaitu bukanlah dia akan masuk, diazab kemudian dia akan keluar. إن لم يشاء الله أن يغفر له Illam yasha'illah. أن يغفر له Apabila Allah tidak menghendaki untuk mengampuni dosanya tadi. وضح Jelas? لا يدخل الجنة إذا كان في حق المسلم فالمقصود به عدم الدخول ابتداء Jadi tidak akan masuk surga apabila ditujukan kepada seorang muslim maksudnya لا يدخل ابتداء يدخل ابتداء لا يدخل لا يدخل ابتداء آه dia tidak ليس ليس مثل المسلم الذي يدخل ابتداء قد هناك مسلم مسلمون عصاة ارتكبوا كبائر ووعيد وهناك مسلمون يدخلون الجنة مباشرة هذا من رجحت حسناته على سيئاته هؤلاء لا يدخلون الجنة ابتداء يعذبون ثم يدخلون المقصود ابتداء لا يدخلون مثل هؤلاء من البداية مثل نعم. المسلم الذي يدخل البداية بسبب هذه الذنوب فالمراد عدم الدخول ابتداء وضح نعم yaitu ia tidak masuk dari awal sejak permulaan akan tapi dia diazab kemudian dia akan keluar wadah وقد يدخل مباشرة بمغفرة الله سبحانه وتعالى Waqad yadkhul subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi ia langsung masuk ya dengan yaitu masuk ke dalam surga dengan ampunan Allah tabaraka wa taala. Antum idza hafidtum alqawaid sahula alaikum fahm nusus Kalian kalau memahami kaidah-kaidah maka akan mudah bagi kalian untuk memahami nas-nas. La yukhallat fi an-nar muslim in dakhalaha. Tidaklah seorang muslim itu kekal di dalam neraka kalau ia masuk ke dalamnya. La yadkhulul jannah kafirun billah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang kafir kepada Allah. Kullu tahta al-masyi'ah, muslim. Semua muslim yang melakukan dosa di bawah kehendak Allah. Insyaallah azabah, insyaallah ghafaralah. Kalau Allah berkehendak Allah akan mengazabnya, Kalau Allah berkehendak Allah bisa mengampuninya. وعندكم آية نحفظها جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Dan di hadapan kalian ada sebuah ayat yang kalian semua menghafalnya. Yaitu Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya. Akan tapi ia mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. فكل وعيد جاء في- بعد فكل جاء فيه عقوبة في غير الشرك بالله سبحانه وتعالى هو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Maka semua ancaman tentang hukuman perbuatan dosa selain syirik. Maka dia masuk di bawah. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. واضح كل ذنب نقول هو داخل تجعل هذه قاعدة عندك Jelas ya? Jadikan ini kaidah ya bahwa semua dosa masuk di dalam firman Allah tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. والشرك يكون Dan syirik itu يكون الشرك في الذبح من جهتين dan terjadi kesyirikan di dalam menyembelih dari dua sisi. جهة شرك في العبادة Yang pertama adalah sisi ibadah, وشرك في الاستعانة yang kedua adalah sisi meminta pertolongan. المراد شرك العبادة أي التقرب والقصد yang dimaksud dengan syirik dalam ibadah itu adalah mendekatkan diri dan bermaksud yaitu menyembelih untuk selain Allah. fi dzabhi bil sedangkan sedangkan syirik di dalam menyembelih dari segi meminta pertolongan yakunu bil isti'anah bitasmiyati ghairillah yaitu dengan menyebutkan nama selain Allah. Yakunu bitasmiyati غير الله yaitu dengan menyebutkan nama selain Allah. فالذي يذبح لله تقربا لله Maka orang yang menyembelih untuk Allah yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ويسمي غير الله ثم يقول باسم البدوي أو باسم الجيلاني هذا أشرك شركا أكبر namun ia menyebutkan nama selain Allah, misalnya nama Al-Jailani, maka dia masuk di dalam kesyirikan besar. هل أشرك في التقرب أم أشرك في التسمية Di sini dia melakukan syirik dalam mendekatkan diri kepada Allah atau dalam at-tasmiyah menyebutkan nama. Ha. Ha? وذبح لله يقول هذه هذا هذا الخروف لله أذبح قرب لله لكن عندما جاء يذبح قال باسم البدوي باسم الولي فلاني فهل هذا شرك في التقرب أم شرك في الاستعانة وهي البسملة Ya dia menyembelih mengatakan ini untuk Allah. Ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun ketika dia menyembelih, dia menyebutkan dengan nama Al-Badawi, nama Fulani. Maka di sini dia syirik di dalam ibadah atau di dalam isti'anah itu dalam masalah basmalah. Ilinu bismillah makna asta'inu billah. Karena makna bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah. Ah, asyraka ghaish. Ah, syirik apa? Fil isti'anah. Na'am. Insan zabaha li ghairillah. Ada seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Afwan, insan zabaha qurbah li ghairillah. Ada seseorang menyembelih ingin mendekatkan dirinya kepada selain Allah. Wasamma ghairallah. Dan dia menyebutkan nama afwan, selain Allah. Afwan, samma Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menyebut nama Allah ketika memotongnya. Zahaba ila al-qabr yataqarrab ila hadha sahib al-qabr wa qala bismillah Dia pergi ke kuburan, kemudian dia berkurban untuk pem- penghuni kuburan ini, dia menyebutkan bismillah. هذا شرك في العبادة Maka ini adalah syirik di dalam ibadah. وإن سمى الله عليه Meskipun dia menyebut nama Allah Wasyirkun tabaraka wa taala. akbar. Dan ini merupakan syirik besar. ويكون الشرك في العبادة والاستعانة حينما يقصد التقرب لشخص مع تسمية غير الله Dan terjadi syirik dalam ibadah dan isti'anah ketika dia menyembelih untuk selain Allah disertai menyebut nama selain Allah. والذبح القربة هو كذبح الأضحية Apa sih? والذبح القربة هو كذبح الأضحية Dan menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah seperti menyembelih hewan kurban. وذبح الهدي Menyembelih hadiu itu bagi haji yang tamattu' وذبح إكرام الضيف إن احتسب ذلك dan dia menyembelih untuk memuliakan tamu apabila dia bermaksud dengannya ibadah. هذه أنواع الذبح التي يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى Maka ini adalah jenis-jenis penyembelihan yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. وذبح النذر Sembelih untuk nazar atau karena nazar ومن أنواع الذبح المباح dan di antara jenis menyembelih yang hukumnya mubah boleh الذبح للأكل yaitu menyembelih untuk makan biasa. فهذا ذبح الأكل من ال من ال من الذبائح المباحة Maka ini adalah tindakan menyembelih yang dibolehkan. لكنه يجب فيها التسمية Akan tapi wajib di dalam menyembelih tersebut menyu- mengucapkan nama Allah. فمن يذبح للأكل لا يقصد به القربة وإنما للأكل Maka siapa yang menyembelih tujuannya hanya untuk makan bukan mendekatkan diri kepada Allah, فهذا ذبح مباح maka ini adalah sembelihan yang boleh. لكن في جميع أنواع الذبح يجب تسمية الله سبحانه وتعالى في ذلك Akan tetapi di semua jenis penyembelihan wajib mengucapkan nama Allah di dalamnya. ناخذ الناقض الثاني ولا لا يكفي As'aluhum. أيوه Kita ambil, kita pelajari pembatal yang kedua atau cukup? Wahid basikun. <laughs> لا نا- ناخذ بعدين نكفي هنا <laughs> العموم فهمتم القواعد هذه يا أحبة فهمتم القواعد Yang terpenting apakah kalian memahami kaidah tadi? من ثبت إسلامه بيقين Siapa yang tertetapkan Islamnya dengan perkara yang diyakini, لا ينتقل إلى هذا اليقين بالشك من هذا اليقين بالشك dia tidak berpindah dari sesuatu yang diyakini ini hanya dengan perkara yang diragukan, إلا بيقين مثله kecuali dengan perkara yang diyakini juga. وقلنا فرق بين الوصف بالفعل ووصف الفاعل Dan واضح؟ kami juga telah menyebutkan perbedaan antara sifat terhadap perbuatan dengan menyifati pelaku. ما هو الدليل على هذه القاعدة Apa dalil-dalil yang menunjukkan kaidah-kaidah ini? ها إيش الدليل على أن ليس كل من واقع في الكفر كافرا apa dalil yang menunjukkan bahwa tidak semua orang yang terjatuh di dalam perbuatan kufur maka dia menjadi kafir? Al-aslu fi hadha iddati ahadith. Maka dalil tentang hal ini ada beberapa hadis. Nah, Ana hadha al-hadith. Hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu lamma qadima min asy-Syam. Yang pertama adalah hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ia datang dari negeri Syam. Sajada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ia sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Apa ini?" Qala ya Rasulullah, qadimtu Syam الشام ay al-yahud. Maka dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku mendatangi negeri Syam, maka aku melihat mereka itu orang-orang Yahudi. فرأيتهم yasjuduna li batariqatihim Nah, ulama. Maka aku melihat mereka itu orang-orang Yahudi sujud kepada ulama-ulama mereka. Wa asaqifatihim. Dan uskup-uskup mereka. Maka aku ingin melakukan hal itu juga kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah engkau melakukannya. Fa inni law amartu syai'an an yasjuda li syai'in ini. لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء Sebab kalau seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها maka aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. فالسجود Maka sujud عبادة خاصة لله merupakan ibadah khusus bagi Allah. فمن سجد لغير الله Maka siapa yang sujud kepada selain Allah, فقد كفر maka ia telah kafir. Fahada wasfun bil fi'l. Maka ini adalah sifat untuk perbuatan, itu perbuatan kufur. Wa hasya Mu'ad radhiyallahu anhu dan tidak mungkin Mu'ad radhiyallahu anhu an yusyrika billah mempersekutukan Allah tabaraka wa taala. Al fi'lu huna maka perbuatannya di sini ish syirkun billah. Perbuatannya di sini adalah perbuatan syirik kepada Allah. Wa farqun ish namun ada perbedaan liman fa'al bagi orang yang melakukannya. Hada aslun fil bab fi hadhihi al-qa'idah. Maka inilah hadis atau dalil tentang kaidah ini. Nabi sallallahu qa'idah ahli sunnah yufarriquna bainal fi'li wal fa'il. Kaidah ahli sunnah membedakan antara perbuatan dengan pelaku. Falaysa kullu man waqa'a fil kufri kafira. Maka tidak semua orang yang terjatuh dalam perbuatan kafir langsung dikafirkan. Fa hadis Muad hada aslun fil bab. maka hadis muaz tadi adalah dalil di dalam masalah ini Wa kadzalik hadis ذات anwat. demikian pula hadis ذات anwat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kharaja مع ba'd أصحابه fi ghazwati Hunain. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala keluar bersama sebagian sahabatnya untuk perang Hunain. Ishqal. Apa kata beliau? Ishqal li Rasulillah ya Rasulullah ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Apa kata mereka kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Iskal Nabi sallallahu subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah. Qultum kama qala Musa liqaumihi. Kalian telah kama mengatakan kama qala qaum Musa. Kalian telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Aliha. Jadikan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Fattabarruk وتعليق على الأشجار شرك بالله Maka mencari berkah dan menggantungkan diri kepada pohon adalah syirik kepada Allah Tabaraka wa وحاش Ta'ala. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرك Dan tidak mungkin para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan. ولو فعلوا بعد تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمهم لأشركوا Kalau seandainya mereka melakukannya setelah Nabi memperingatkan mereka dan mengajari mereka, tentulah mereka terjatuh dalam kesyirikan. Wadah. Wadah. Jelas? ففرق بين الفعل وقول أهل السنة هذا الفعل كفر وفرق بين من وقع في هذا فهذا لا بد منه من شروط وتوفر وانتفاء الموانع فلا ينتقل الفعل إلى الحكم بالفعل حكم الفعل إلى al-fa'il illa bihadhihi syurut. Jadi ahlu sunnah membedakan antara perbuatan tadi dengan dengan pelaku. Maka hukum kufur pada perbuatan tidak berpindah kepada pelakunya kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan ternafikannya faktor-faktor yang menghalangi ia dikafirkan. Wa hadis Mu'adz tadi min al-qawaid. Dan hadis Mu'adz tadi termasuk dari kaidah.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 في سؤال Ada pertanyaan? لا أحد يستحي Jangan jangan ada yang malu. في سؤال Ada pertanyaan? لا يدخل الجنة في سؤال في شيء غير واضح أوضحه Ada sesuatu yang belum jelas, saya akan jelaskan. في مخالفة في معارضة ما في مشكلة Ada kritikan, tidak ada masalah. آه يا. مع الحق لكن مع الحق Akan tapi dengan kebenaran. أنا هنا نتدارس Kita di نتدارس sini فيما بيننا sama-sama mempelajari. ما في اسمها مش ما اسمها مسألة مسألة يعني ايش مشكلة ما في مشكلة صح؟ مسألة مشكلة صح؟ ما في مسألة Masalah. مسألة Nah. Bagaimana konotasinya dengan hadis yang mengatakan isbal tadi? Kamu isbal. Iya. Kalau Syekh yas'al ini man man yusbil yusbil izar kalau ada nar ini مم. هذا هذا الإسبال كبيرة من الكبائر وتعلمنا Isbal أنس- أي- isbal termasuk dari dosa besar dan kita sudah pelajari. وتعلمنا أنا أقرأ عليك الآية وأنت طبق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهل المسبل يدخل فيما دون ذلك Jadi Saya akan bacakan ayat antum yang menetapkan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya dan menyam- mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Apakah isbal masuk di dalam dosa selain itu? Hah? Isbal tidak termasuk selain syirik? هل الإسبال هل الإسبال مثل الشرك Apakah isbal sama dengan syirik? La. هل الإسبال أخرجه من الإسلام Apakah isbal mengeluarkan dia dari Islam? إذن هو تحت الم... تحت المشيئة Jadi orang yang isbal itu di bawah kehendak Allah. فهذا بس لا يجعلنا نتهاون في المعاصي يا أحبة Ini bu- tidak menjadikan kita bermudah-mudahan di dalam melakukan maksiat wahai orang-orang yang aku cintai. Fannar la naqwa 'alaiha. Api neraka kita tidak sanggup menghadapinya. Yu'ta bi an'ami ahli al-ard. Didatangkan orang yang paling bahagia dari penduduk bumi ini. Sayughmas khamsah fi an-nar, khamsah wahidah. Lalu ia dicelupkan ke neraka satu kali saja kemudian ditanyakan kepadanya apakah engkau pernah melihat kenikmatan sama sekali dia mengatakan demi Allah saya tidak pernah melihat kenikmatan sama sekali dan Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas law anna syajara min az kalau seandainya satu pohon zakum jatuh ke dunia Maka ia akan merusak kehidupan manusia. Ini makanan penduduk neraka. alhamdulillah Maka janganlah dia mengatakan alhamdulillah saya bertauhid. Benar dia bertauhid. tauhid yang sempurna التوحيد هو الذي يجعلك تفر من معاصي الله Tauhid yang sempurna adalah tauhid yang menjadikan engkau lari dari melakukan maksiat kepada Allah. لا أن يجعلك أن تتساهل في معصية الله Bukan tauhid yang menjadikan engkau bermudah-mudahan melakukan maksiat kepada Allah. فالدين دين كامل شامل Maka agama itu adalah agama yang sempurna. فالموحد المرتكب للكبيرة Maka seorang bertauhid yang melakukan dosa besar, هو مؤمن بإيمانه dia tetap dikatakan beriman dengan imannya, فاسق بمعصيته namun dia dikatakan fasik dengan maksiatnya. فلا ت... فالدين وسط Maka agama ini pertengahan. فلا تساهل في المعاصي Tidak bermudah-mudahan di dalam berbuat maksiat كما يفعله المرجئة sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Murji'ah طالما الإيمان في القلب فلا يضر yang mengatakan siapa yang iman ada dalam hatinya tidak bahaya maksiat baginya. ولا غلو في الأحكام لمرتكب المعصية Tidak boleh pula berlebih-lebihan dalam menghukumi pelaku dosa besar. فنقول صاحب المعاصي يخشى عليه العذاب Maka kita katakan dikhawatirkan pelaku maksiat itu akan ditimpa azab. Jadi ahlus sunnah pertengahan antara kelompok murji'ah dan khawarij. Jangan kita jadikan manusia memahami bahwa tauhid itu membolehkan seseorang bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat. Akan tetapi tauhid itu menjadikan engkau lari dari perbuatan maksiat dan engkau mengagungkan syariat Allah. Maka orang yang isbal subhanahu wa ta'ala bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asfalul ka'baini sebagaimana sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa kain yang berada di bawah kedua mata kaki lakinnahu in dakhala an-nar la ia berada dalam neraka akan tapi keberadaannya di neraka tidak selama-lamanya, dia akan diazab karena isbalnya tadi, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الإسلام ثم ارتد هل يقع في هل يقع في الكفر والشرك وهل يعني يجب عليه أن يشهد مرة أخرى هذا أول ثم قال أليس من أليس من يرتد يعني يقتل وهل يعني يقتل مباشرة السؤال اسأل حط أقرأ اقرأ السؤال Baik, pertanyaannya apakah apabila seorang yang lahir dalam keadaan Islam kemudian dia murtad, apakah ia ter- terjatuh dalam kesyirikan dan kekafiran? Apakah jika ia kembali kepada Islam dia harus bersyahadat lagi? Bukankah hukum seorang yang murtad tersebut harus dibunuh dan apakah serta merta dibunuh? Idza wulida ar-rajul alal Islam thumma irtadda hal yaqau fi halain yani yaqa fi syirki wal kufri wa hal idza arada ay yarji'a ila al-islam ay yashhad marratan ukhra alaysa man irtadda yuqtal hal yuqtal mubasyarah aw kaif الحمد لله أولا Baik, yang pertama ينبغي أن يعرف ما ها. المقصود بولد على الإسلام harus diketahui apa yang dimaksud lahir di atas Islam. In kana min abawaini muslimin fa na'am. Apabila kedua orang tuanya Islam, maka iya, dia dikatakan lahir di atas Islam. Hadza awalan. Ini yang pertama. Thaniyan mutabbiq al-qa'idah hal fi'lan waqa'a bima huwa kufr wa syirk? Yang kedua, kita pastikan apakah benar-benar dia terjatuh di dalam perbuatan kufur dan syirik? Hal huwa ma'dzurun aw la? Apakah dia orang yang mendapatkan uzur atau tidak? هل هو هل نوصح Apakah ia telah dinasehati? هل أقيمت عليه الحجة Apakah telah ditegakkan hujah kepadanya? الس- الجواب هنا عام الجواب هنا عام Jawabannya di sini bersifat umum. عقوبة المرتد كمرتد عقوبة المرتد Hukum orang yang murtad وعقوبة الكافر dan hukuman orang kafir في الآخرة سواء di akhirat sama. في الآخرة سواء في هم في آخرة النار سواء. مخلدون Di akhirat sama itu mereka di dalam neraka kekal. فالمخلد قد خرج من دائرة فالمرتد قد خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر Sebab orang yang murtad itu telah keluar dari Islam kepada kekafiran. والكافر هو كافر Maka orang kafir dia adalah orang kafir. ففي النار حكمهم سواء Di neraka hukum mereka sama. أما في الدنيا Adapun di dunia, fa'uqubatul murtad maka hukuman orang yang murtad a'zam min 'uqubatil kafir lebih besar daripada hukuman orang kafir. Fa'uqubatul murtad hukum hukum orang hukum orang yang murtad adalah dia dibunuh. Hada in thabata annahu murtad. Ini apabila dipastikan dia benar-benar murtad. Fa'uqubatul murtad al-qatl. Maka hukuman orang yang murtad adalah ia dibunuh. Wa 'uqubatul kafir في الدنيا dan hukuman orang kafir di dunia haram an yuqtal. Haram untuk dibunuh. In dafa'a al-jizyah. Apabila dia membayar upeti. Illa al-kafir al-muharib. Kecuali orang-orang kafir yang memerangi. ففي الدنيا جزاء أنه قد عرف الإسلام ودخل إلى نور الإسلام ثم ارتد فكان جزاؤه شرعا القتل Apabila ia telah masuk dalam agama Islam di dunia maka kemudian dia murtad maka hukumannya adalah dibunuh. Walakin hadza laisa li wala lak wa innama lil ulama. Namun hukuman ini bukan prioritas saya bukan pula engkau akan tetapi lil umara, أيوة اللي هو حكم المرتد akan tetapi untuk أن pemimpin. يحكم عليه بالردة هذا للعلماء Ah, menghukuminya sebagai orang murtad itu hanya prioritas ulama. ويقام عليه الحد هذا للأمراء Sedangkan menegakkan hukuman had kepadanya adalah para penguasa. حتى تضبط الأمور Sehingga perkara itu dilakukan dengan sempurna. وهناك نقطة يا إخوان Di sini- دائما أنا أكررها Di sini ada suatu hal yang senantiasa saya ulang-ulangi. الحرص على هداية الناس وتعليمهم هو أولى من الحكم عليهم Antusias atau semangat dalam memberikan petunjuk kepada manusia dan mengajari mereka itu lebih utama daripada menghukumi mereka. احرصوا دائما وأبدا hendaklah kalian selalu antusias ila hidayatil khalqi wa ta'limi. Memberikan petunjuk kepada manusia dan mengajarinya. la an ma huwa hukmuhum Bukan antusias terhadap apa hukum orang itu. Allimhum wa faqihhum fi dinillah. Ajari dia dan pahamkan dia agama Allah. Allimhum anna hadha syirk. Ajari dia bahwa perbuatan ini syirik. Allimhum anna hadha bid'ah. Ajari dia bahwa perbuatan ini bid'ah. Allimhum anna hadha ma'siyah Ajarkan kepadanya bahwa ini adalah perbuatan maksiat. ال- النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat bagi segenap alam. Dan Aman. tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam. فمن جاء بعده من الصحابة ومن سلك سبيلهم كانوا رحمة على العالمين dan orang-orang yang datang setelah beliau itu dari kalangan para sahabat, mereka juga rahmat bagi segenap alam. Wa arhamul khalqi bil khalqi hum ahlus sunnah. Dan makhluk yang paling mengasihi makhluk yang lainnya adalah ahlus sunnah. Faqabla an tahkuma ala nas. Maka sebelum engkau menghukumi manusia, is'al nafsak. Tanya dirimu. Hal 'allamtahum apakah engkau sudah mengajari mereka? هل نصحتهم Apakah engkau sudah menasehati mereka? هل بينت لهم Apakah engkau sudah menjelaskan kepada mereka? هل حاولت إنقاذهم من الضلال Apakah engkau sudah berusaha menyelamatkan mereka dari kesesatan? فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم Kondisi Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu lebih baik daripada onta merah. الصادق في دعوته Orang yang jujur di dalam dakwahnya adalah orang yang antusias di dalam menyelamatkan manusia dari kesesatan bukan semangat di dalam menghukumi mereka dengan kesesatan namun bukan maksudnya kita tidak menghukumi orang yang sesat sebagai sesat setelah sampai hujah kepadanya. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kunci-kunci kebaikan, مغاليق شر penutup-penutup kejelekan. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقادون إلى الجنة بالسلاسل Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuqaduna yusaqun. jannah yusaqun, na'am. Mereka digiring ke dalam surga ilal jannati bisalasil. Digiring ke dalam surga dengan rantai. Yani nashabuhum ila min ad-dhalal min an-nar ila al-jannah. Yaitu kita menarik mereka dengan kuat dari kesesatan dan dari neraka ke dalam surga. Fala yakun haluna naquduhum ila an-nar. Jadi bukanlah keadaan kita menyeret mereka ke dalam neraka. Wadah? Jelas? Ayah. Ya. جزاكم الله خير في سؤال آخر Fishing. آه. Baik, nudrikul imam. Yudrikul imam al-mukim. Yusalli salat al-isya. Wa nahnu kanusafir. yakni lam nusalli al-maghrib. Mada naf'al? Baik, pertanyaannya bagaimana kita mendapati imam yang mukim sedang salat isya sedangkan kita sebagai orang yang safar belum melaksanakan salat maghrib. هذه المسألة الذي يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء إمام الراتب Permasalahan ini adalah permasalahan tentang orang yang salat maghrib di belakang imam rawatib yang salat isya. هناك أقوال Di sini ada beberapa pendapat لكن طبعا الزيادة لا يجوز له أن يتابع الإمام بعد الركعة الثالثة ولو تابع بطلت صلاته إن Namun دخل, إن دخل بنية المغرب apabila ia masuk bersama imam yang salat isya yaitu dengan niat salat maghrib, maka dia tidak boleh menambah setelah tiga rakaat. Kalau dia menambah maka batal salatnya. والترتيب واجب في الصلاة Dan urutan itu wajib di dalam salat. فيجلس يبقى على التشهد الثالث الثاني Iya jelas. يجلس في التشهد حينما يقوم الإمام للرابعة Nah, يجلس yaitu ketika imam berdiri untuk rakaat keempat dia duduk. فيبقى يتشهد وي- ويدعو في الأخير حتى ينتهي الإمام من الرابع ويسلم معه Maka ia tetap duduk bertasyahud kemudian berdoa hingga imam selesai, eh, tasyahud yang terakhir hingga salam. وشيخنا الفوزان أنا سمعته يقول الأفضل الأفضل أن يصلي منفردا Dan Syekh Shalal Fauzan saya mendengarnya beliau mengatakan yang lebih utama dia yang safar tadi sholat sendirian. وسمعت الشيخ سليمان dan aku, الشيخ سليمان dan aku mendengar syekh kami yaitu Syekh Sulaiman أنه رأى ابن عثيمين رأى ابن عثيمين في الحرم النبوي أنه رأى الشيخ ابن عثيمين bahwa beliau itu Syekh Sulaiman melihat Syekh Utsaimin di dalam Haram Nabawi yaitu di Masjid Nabawi دخل وصلى الشيخ ابن عثيمين صلاة المغرب مع بليو- مع الإمام خلف في صلاة العشاء Beliau melihat Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin masuk salat maghrib di belakang imam yang melaksanakan salat isya. فسلم من الثالثة فسلم Kemudian beliau salam di rakaat ketiga. ثم قام ودخل مع الإمام في الركعة الرابعة بصلاة العشاء Kemudian beliau salam, kemudian berdiri lagi, masuk bersama imam di rakaat keempat untuk salat isya. لكن الأحوط والخروج من الخلاف يا أحبة يبقى هو إن صلى, في إن صلى المغرب ثم دخل إلى الجماعة المسجد هذا الأفضل خروجا من هذه الأقوال الأفضل. يصلي المغرب ثم يأتي إلى صلاة العشاء Namun yang lebih hati-hati dan lebih utama adalah dia salat maghrib dulu sendirian, kemudian dia datang salat berjamaah untuk salat isya. dalam rangka keluar dari khilaf perselisihan pendapat. Namun kalau dia memang masuk bersama imam, maka dia duduk di rakaat ketiga hingga imam salam. Wadah? Wadah. Nah.